Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhun. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamnin fa'ratun masalan pamatat ulqiyat wa ma haulaha mimma masaha faqat wal baqi tahirun wal jamidu huwa alladhi idza hurifa minhu wala yataradu ala qurbin Fatun Iza tanajjasa sama ulbi'ril qalil kotina najisin lam yatur binasi bal bagi an la liyak sural ma' binab'in aw in fihi awil kathir bitagoyuri bihi lam yatar illa bizawalihi fa inna baqiyat fi najasatun fa in baqiyat fa in baqiyat fa in baqiyat fihi najasatun kasya'ri fa'ratin walam yataghayyar fatahurun tu'daru ta'addara ta'addaru istimalu id la yakhlu inhu wala dalbun wa yanzahu kullahu fa in iqtarafa qabla naski walam yatayakkun fi ma iqtarafahu sa'ran lam yadurra fa inna dhannahu amalan bitakdimil asal ala dhahir wala yadharu mutanajjizun binahwi kalbin illa bisa ghusalat ba'da zawalil ain walau bimarratin famazil famaziluha famuziluha famuziluha marratan wahidatan ihdahunna biturab tayammama mamzujil bima wa in bi an yakthiral ma hatta yadhur atharu fihi wa yasilu wasitatihi ila jami' ajza'il mahal al mutanajjis wa yakfi fi tahriku sab'an qala sayyiduna yadharu anna dhahaba maratan wal audu ukhra wa fil jari marra muru muru rashi jarayat wala tartiba fi ardin turabiya Bismillahirrahmanirrahim. Nama ta'alim wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' bi sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Far'un masih tafri' daripada najasah. Far'un idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamnin fa'rah masalan famatat ulgiyat wa ma hawlaha mimma massaha fagad wal baki tahirun Idza waqa'a jika jatuh fi ta'amin di dalam satu makanan jamidin yang padat. Jamid yang padat bukan cair, bukan ma'i. Kasamnin seperti samin Minyak samin itu asalnya padat ya. Padat gitu, Cuman kadang-kadang ada yang cair, kalau dipanaskan jadi cair. Kasamnin atau seperti keju atau seperti mentega. Jika jatuh di dalam makanan tadi yang jamit, yang padat, kasamnin seperti samin, fa'roh tikus. Masalan contohnya. Famatat, akan mati itu tikus di situ. Berarti najis kan? Ya apa cara membersihkan? Cara menghilangkan najis. Apakah bisa dimanfaatkan semua daripada samin tadi yang jatuh di dalamnya? Tikus. ulgiat maka dibuang itu tikus. Wa ma haulaha dan yang di sekitarnya sesuatu yang sekitarnya dari batu fa'rah mimma masmasaha masaha daripada sesuatu yang terkena itu fa'rah fagot saja. Wal bagi tohir dan sisanya masih suci. Jadi kalau seandainya ada tikus jatuh ke minyak samin atau ke keju atau ke mentega, jatuh di situ, bangkeh kak. Walhasil sesuatu yang najis. Ya apa cara mensucikannya? Cara mengambil najisnya? Berarti diambil itu tikus dan yang di sekitarnya itu tikus. Jadi diambil tikusnya cuman agak ke bawah, diambil sebagian daripada kejunya atau menteganya tadi itu yang terkena daripada kulitnya itu tikus dibuang. Sisanya suci. Sisanya masih tetap dikatakan suci. Jadi yang kena najis ya yang di sekitar kulitnya tikus yang menempel dengan itu keju atau samin atau itu mentega. Yang lainnya ya tetap suci. Nah, cara mengambilnya seperti itu. Diambil lebih, jangan diambil tikusnya tok. Atau diambil tikusnya dulu ya tidak apa-apa. Kemudian diambil yang terkena daripada kulitnya tikus tadi itu dibuang dah. Sisanya suci. Tapi dobitnya jamit itu gimana? Dobitnya jamit itu gimana? Yang katakan jamit huwaladhi idza ghurifa minhu la yatarada ala gurbin. Jamit itu yaitu yang idza ghurifa jika dicibuk. Jika digayung minhu darinya Layatarada ala gurbin tidak kembali sebagian daripada sebagian yang lain ala gurbin secara cepat. Nah, kalau kita ngambil masalah kalau mentega jelas dah ya. Kalau apa keju jelas samin. Kadang-kadang samin itu ketika diambil, dicebuk itu kembalinya kan lobang. Ketika diambil kan lobang. Kembalinya merata lagi itu tidak langsung. Lain dengan air kan? Kalau air atau sesuatu yang cair diambil balik langsung. Kalau ini tidak diambil kembali, cuman tidak cepat kembalinya. Walaupun nanti kembali rata lagi, cuman tidak cepat. Itu yang dikatakan jamin. Berarti di situ yang bisa disucikan kalau kejatuhan najis makanan yang jamit ya, yang mana padat. Kalau cair tidak bisa. Kalau cair tidak bisa. Walaupun itu berupa minyak. Walaupun itu berupa minyak. Minyak kejatuhan najis. Ya kejatuhan najis yang cair juga. Ketetesan kencing. Kan maik hukumnya seperti air sedikit walaupun banyak. Sedikit atau banyaknya dihukumi seperti air sedikit kejatuhan najis langsung jadi najis. Cuman di situ ada pendapat ini disebutkan di kitab Nihayah. Kila ada pendapat minyak yang terkena najis bisa disucikan. Nah, di situ di ana disebutkan. Caranya seandainya ada minyak kejatuhan ketetesan kencing. Ketetesan kencing. Caranya gimana untuk mensucikan? Ada pendapat yang mau tamat najis semua ada, sedikit banyaknya dihukumi najis. Cuman yang ada pendapat wakila ditambahi air itu minyak sampai banyak. Ditambahi air sampai banyak kemudian ngambil kayu atau sesuatu apapun berupa kayu digerakkan sekiranya semua juzuk daripada air dan minyak tadi campur semuanya dah. Digerakkan dengan keras kemudian dibiarkan. Itu nanti minyaknya ke atas. Airnya di bawah, dilobangi dari bawahnya. Loba yang di bawah dilobangi akan keluar airnya. Kalau sudah keluar airnya semua tutup, suci dah. Itu pendapat. Tapi air banyak di situ dua kolah maksudnya. Iya. Diperbanyak itu air, ya tadi ada minyak kejatuhan kencing, dikasih air banyak sampai dua kolah, digerakkan sampai keras sekiranya sudah merata ke seluruh tempat dari daripada minyak tadi itu. Kemudian dilobangi bawahnya. Dilobangi bawahnya akan keluar airnya dan najisnya akan tersisa dan minyaknya. Itu pendapat ada beberapa pendapat. Repot kalau seandainya minyaknya kena najis tidak bisa digunakan, repot. Cuman ini mahal khilaf. Ini kalau kena najis bukan duhun, bukan duhnia. Kena najis yang berupa air. Kalau berupa naj, apa duhun juga, minyak juga, ya berarti ya tak dah. Tidak ada pendapat bukan walaupun pendapat yang memperbolehkan tadi tidak bisa. Jadi kejatuhan ada minyak, kejatuhan minyak yang najis juga. Tidak bisa sudah. Tidak bisa disucikan dengan cara itu. Kenapa? waduh minyak eh. waduh minyak eh. Kalau berupa air baru. Baik. Kemudian far'un. Far' yang kedua. Idza tanajjasa ma'ul bi'ril golilu. Itu al-golilu. Sifat apa? Naatnya daripada mak Idza tanajjasa ma'ul bi'ril golilu bimulagati najisin lam yadhur bin nazhi bal yambaghi an la yunzah an la yunzaha liyaksural ma'u binab'in aw sabbi ma'in fihi jika menjadi najis idza tanajjasa jika menjadi najis ma'ul bi'ri air sumur air yang dalam sumur menjadi najis al galilu airnya sedikit, sifatnya ma, ma'ul galilu. Jika menjadi najis, air yang ada di sumur yang mana airnya itu sedikit. Bimulaga tinajisin. Tanah jasanya tadi apa? Bimulaga tinajisin dengan bertemunya najis. Bimulaga tinajisin muta'alik bitanajas. Jika menjadi najis dengan bertemunya najis, itu air sumur yang sedikit lam yadhur maka tidak akan bisa menjadi suci bin nazhi dengan mengurasnya bal akan tetapi yang bagi akan tetapi yang bagi di sini yang bagi wajib maknanya wajib an la yunzaha tidak dikuras liak sural ma'u supaya menjadi banyak itu air yang di dalam sumur binab'in karena mata air yang keluar dari sumur au sabbima'in fihi atau menuangkan air di dalam itu air sumur yang sedikit. Jadi kalau seandainya air sumurnya itu sedikit airnya, kadang-kadang air sumur itu banyak, kadang sedikit. Nah, kalau seandainya air sumurnya itu sedikit, kemudian, kemudian menjadi najis karena kejatuhan najis, tidak bisa di, apa, disucikan dengan cara dikuras. Terus siapa? Wajib tidak dikuras, akan tapi dibiarkan. kan itu keluar terus mata airnya, dibiarkan sampai airnya jadi banyak. Kemudian tidak ada perubahan suci atau dengan dituangkan air dari atasnya. Dituangkan air dari atasnya sampai jadi banyak, tidak ada perubahan, suci dah. Itu kalau air sumur yang menjadi najis, yang mana air sumurnya sedikit Awil kathiri bitaqayyurin bihi Ida tanajja sama ulbi'ril kathiru Maktuf gara galilu eh, Ingat baik-baik ya Menjadi banyak itu maksudnya dua kula hmm. eh, Dua kula atau lebih hmm. Ida sa ya, Maktuf gara situ Jika menjadi najis air sumur yang banyak Kapan air sumur yang banyak yakni dua kulah lebih menjadi najis bitagoyurin bihi dengan berubah perubahan bihi di dalam itu air yang banyak karena perubahan lam yadhur maka tidak akan bisa menjadi suci itu air sumur yang banyak banyak yang menjadi najis illa bizawalihi kecuali dengan hilangnya perubahan nah, kalau seandainya air banyak, air sumur banyak, dua kulah lebih, kejatuhan najis sampai berubah, berarti menjadi najis kan? Cara mensucikannya gimana? Udah tunggu sampai hilangnya daripada perubahan. Tidak akan bisa menjadi suci kecuali dengan hilangnya perubahan. Eh, sekarang kalau seandainya najisnya itu merata, hancur dah, di sumur, kemudian airnya banyak, airnya banyak, kemudian masuk di dalamnya najis, kemudian hancur atau merata, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Air banyak tidak ada perubahan berarti hukumnya suci. Cuman masalahnya kalau diambil dengan timba pasti ikut najisnya. Kenapa? Sudah menyebar najisnya. Seperti rambutnya tikus. Tikusnya sudah diambil, rambutnya banyak menyebar. Sekiranya diambil itu air sumur pasti ada rambutnya. Gimana itu hukumnya? Fa'in bagiyat fihi najasah Fa in bagiyat fihi najasatun kasya'ri fa'ratin maka jika tersisa fihi di dalam itu sumur najasah najis kasya'ri fa'ratin seperti rambutnya tikus walam yataghayyar dan tidak berubah sumur yang airnya banyak kejatuhan najis cuman menyebar tetap ada najisnya Cuman tidak ada perubahan. Hukum air yang di dalamnya gimana? Fotahurun. Maka hukum air yang ada di dalam sumur itu tohurun. Suci mensucikan. Suci mensucikan cuman apa? Ta'adzara isti'maluhu idla yakhlu minhu dalwun. Maka berhalangan untuk memakainya itu air sumur yang tidak berubah tadi itu Kenapa berhalangan untuk memakainya? Itla yakhlu karena tidak kosong minhu daripada itu e, apa ini? Daripada itu rambut dalwun itu timba. Tidak kosong daripada itu timba ada rambutnya. Berarti ketika diambil timbanya kan air sedikit ada rambutnya dari menjadi najis. Kayak itu kesulitan. Loh kalau seandainya tidak diambil ada rambutnya ya suci. Karena itu makna ta'adzara sebetulnya bukan berhalangan yang lebih tepat. Ta'adzara itu nanti di kitab Rod yang ada di Sarah ya, Anas itu Hasyiah. Yang lebih tepat ta'adzara itu apa? Ta'asara. Sulit. Bukan ta'adzara. Ya, bukan ta'adzara maksudnya berhalangan. Cuman maksudnya apa? Ta'adzara eh ta'asara. Maksudnya apa? Sulit. Kenapa? Sudah menyebar rambutnya. Tidak mungkin diambil dengan timpa kecuali rambutnya ikut. Nah, karena itu sulit ya sulit untuk mengambilnya. Valium kulluhu. Terus ya apa cara mensucikannya? Dikuras semuanya aja. Diambil semua itu apa airin dalam sumur ya dikuras, udah jadi suci ya. Fainek tarafa goblan nasri. Nah, kalau seandainya dia ngambil, iktarafa mencibuk. Dia mencibuk dari air yang banyak yang di dalam sumur cum tidak ada perubahan walaupun ada najisnya, cuma najisnya sudah menyebar Ya apa ini hukumnya? Fa ini iktarafa maka jika mencibuk Goblan nasri sebelum dikuras walam yatayagun fima iktarafahu syakran dan dia tidak meyakini fima iktarafahu daripada sesuatu yang dia mencibuknya tadi sya'ron ada rambutnya tidak yakin dia lam yadurra tidak membahayakannya di air yang banyak ada najisnya cuma tidak ada perubahannya dia mengambil dengan cebok atau dengan timba tadi itu dia tidak yakin ada najisnya gimana hukumnya lam yadurra boleh digunakan untuk taharah sifatnya tahur boleh digunakan wa in dhannahu walaupun dia menyangka adanya itu syar walaupun dia menyangka adanya itu syar tetap dikatakan lam yadurrahu kenapa amalan bitaqdimil asli ala dhahir karena mengamalkan dengan mendahulukan yang asli daripada yang dohir. Yang asli apa? Yang asli di sini tidak ada sesuatu daripada rambut daripada yang dia mengambilnya dengan timba tadi itu. Dohirnya tidak ada, asal eh, yang aslinya tidak ada kok. Kita mengambil aslinya tidak ada. Walaupun dohirnya, wah layak luminhu, tidak kosong daripada itu rambut. Tetap dikatakan boleh digunakan. Berarti makna ta'adzara bukan berhalangan. Kalau dikatakan berhalangan berarti tidak bisa dipakai. Nah, makna ta'adzara sini apa? Ta'assara, yakni sulit. Falyunzah kulluhu. <clears throat> Nah, di situ sebetulnya dikatakan ta'adzara isti'maluhu dia itu berhalangan untuk memakainya. Memakai maksudnya apa? Dengan diambil dengan gayung atau dengan timba. Kalau seandainya memakai dengan cara lain bisa, wong airnya tohur kok. Airnya yang dalamnya kan tohur, suci mensucikan. Lo bisa digunakan bisa seandainya ada orang junub masuk ke sumur. Masuk ke sumur tadi, apa terangkat hadas besarnya? Terangkat. Karena tidak boleh dicebuk, kalau masuk airnya dalamnya tohur kok. Berarti suci. Berarti terangkat hadas besarnya dia. Ah, itu mak maknanya ta'adzara istiqmaluhu ay ikhtirafu syai'in minhu bidalwin au nahwiha. Adapun dengan cara yang lain, ya, dengan cara lain ya juzu istimalu bi ghairil ightiraf ka ayaghtisal muhdisu fihi nawiyan raf'al hadasil asghar awil akbar fa inna hadatsahu yartafi'u bihi. Ayat denn? Kemudian yang akan dibahas ini pembahasan tentang cara mensucikan najasa mughalladhah, najis mughalladhah. Yang sudah dibahas di Fathul Muin yang sudah berlalu yaitu cara mensucikan najis mutawassithah. Najis mukhaffafah enggak ada. Tidak dibahas. Najis mukhafafahnya dibahas, cuman cara mensucikannya tidak dibahas di sini. Karena itu di Hawasi dijelaskan semuanya. hawasi apa ini? I'ana atau Tarsi semuanya dibahas. Nah, sekarang membahas cara mensucikan najis mukhalafah. walayat huru mutanajisun binahwi kalbin. Tidak bisa menjadi suci mutanajis sesuatu yang menjadi najis binahwi kalbin dengan semisal anjing illa bisab ghasalat kecuali dengan tujuh basuhan ba'da zawalil aini setelah menghilangkan ain benda daripada najis walau bimarratin walaupun dengan harus membasuh beberapa kali dianggap satu kali basuhan dengan cara menghilangkan ainnya walaupun dengan beberapa basuhan sudah tujuh kali basuhan cuman baru setelah tujuh basuhan baru hilang ainnya berarti dianggap satu masih ah Famuziluha maka muzilul ain yang menghilangkan e, daripada n tadi itu maratan wahidatan satu kali. Jadi ketika dibasuh sa n hilang ya, ada n masih an, dibasuh dengan satu kali basuhan hilang juga n itu dianggap satu. Masih dianggap satu. Eh dahuna tujuh kali basuhan tadi itu biturabin biturabi tayammumin mamzujin bilma. Salah satu daripada tujuh basuhan biturabi tayamumin dengan turabnya tayamum, turab yang sah untuk digunakan tayamum. Maksudnya di situ yaitu tidak uh, harus suci, kemudian tidak mustakmal. Ini maksud. Lu apa harus debu? Ya tidak boleh kena air, tidak apa-apa. Yakfitinan rotban, cukup dengan tanah yang rotep, yang basah. Bukan seperti tayamum. Kalau tayamum berarti turabnya harus kering kan? Dan masa bisa digunakan tayamum. Cuma yang dimaksud sini biturabi tayamumin wayak fi tinan rodban. Cukup dengan menggunakan tanah yang basah. Eh nabi biturabi tayamumin salah satu tujuh basuhan dengan turab tayamum mamzujin bilma yang dicampur dengan air. Dicampur dengan air ukurannya gimana? bi ayyukaddiral ma hatta yadhhar hatta yadhhara asaruhu fihi. Dengan sekiranya membuat keruh membuat keruh itu air sampai tampak pengaruhnya terhadap air. Wa yasilu biwasitatihi ila jami'i adzalma. Kemudian di situ dikatakan menggunakan Eh, membasuh dengan tujuh kali basuhan salah satunya dengan turap tayamum yang sudah dicampur dengan air sekiranya air itu menjadi keruh tapi disiramnya tadi kemana bisab ikhwasalatin tadi itu ya wayasilu turap yang dicampur dengan apa dengan air tadi itu yasilu wayasilu dan sampai dan sampai biwasitatihi dan sampai biwasitatihi dengan perantara daripada itu e, eh, turab ya. Dengan itu air ya. Sampai ke dengan eh, perantara itu air ila jami'i azzaihi sampai ke seluruh bagian al-mahal mutanajis tempat yang menjadi najis. Nah, di sini cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan tujuh kali basuhan. Dengan tujuh kali basuhan. Salah satu basuhannya dicampur dengan turab. Turab yang dimaksud turab seperti turab tayamum, harus suci, kemudian tidak boleh mustakmal. Itu yang dimaksud. Apa boleh dengan tin, tanah yang basah? Boleh dengan tanah yang basah. Nah, salah satunya dicampur dengan turab. Turabnya ini dijadikan yang per, yang pertama atau boleh yang selainnya, lebih afdol yang pertama. Jadi air sama turab dicampur kemudian dibasuh setelah hilang n dibasuh. Ya dibasuh ke tempat yang kena najis muwalladhah. Apa boleh yang terakhir? Boleh yang terakhir, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, boleh yang keempat, bahkan yang terakhir boleh. Cuman al-afdal ja'luhu qoblal akhirah. Ya, yang sebelum terakhir. Dan lebih afdal lagi wal aula fil ula. Lebih utama lagi di pertama. Nah, itu dibasuh dengan turab. <coughs> Cuman setelah menghilangkan n-nya. Kemudian cara mencampurnya air gimana? Cara mencampur dengan turap itu gimana? Ya paling afdolnya itu mengambil air kemudian dimasukkan turap diaduk sekiranya merata ke seluruh air. Itu yang paling afdol. Kalau langsung ditaruh turapnya di atasnya gimana hukumnya? Ah di situ ada khilaf. Kalau memang ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau Imam Romli nggak cukup. Kalau langsung ditaruh turapnya sedangkan ada n masih ada tidak cukup. Ya, kalau mendapat Ibn Hajar cukup. Ya, mendapat Ibn Hajar di situ cukup. Wa afta Syihab Ramli bi annahu law wada'a turab awalan ala ainin najasa lam yakfi li tanajjusihi karena menjadi najis. Wa dhahiruhu yukhalifu ma fit tuhfah. Zahirnya yukhalif ma fit Di tarsyih dijelaskan lebih terperinci di situ. Ah, lebih jelas lagi kalau seandainya apa? uh, ada masih ada n najasanya, tidak boleh ditaruh turab dulu kemudian air. Kalau pendapat Ibn Hajar cukup ditaruh turab dulu kemudian dikambior hilang sa n-nya, sa turabnya berarti cukup. Itu pendapat Ibn Hajar. Kalau tidak ada n-nya, dua-dua pendapat cukup. Imam, Imam Romli dan Ibn Hajar cukup. Baik. Hmm. Kemudian Wayak vivir rakit dan cukup di dalam air yang diam Tahriku sab'an yang juga di tabur turab dulu Kalau kurdi wa afta syihabur ramli bi annahu law wada'at turab awalan ala ainin najasah lam yakfi li wa dhahiruhu yukhalifu ma fit tuhfah zahirnya berbeda dengan apa yang di dalam tuhfah tuhfa di tarsyih kurdi kurdi bahasa في ترشيح طولوا طول ما ما بين الرملي وابن حجر itu وظاهرهم يخالف ما في التحفة تحفة ابن حجر Ibn Hajar berarti tidak apa-apa di situ. Tidak apa-apa. Cuman kalau hilang beserta n-nya ketika dibasuh. Kan tadi famuziluha marratan wahidah. Menghilangkan n itu dianggap satu kali basuhan. Mendapat Ibn Hajar. Baik. Wayakfi firraki di tahriku sab'an dan cukup di dalam air yang diam tahriku menggerakkannya sab'an tujuh kali. Cukup kalau memang itu airnya diam menggerakkannya apa ini e, tujuh kali gerakan. Tujuh kali gerakan. Kalau syekhuna tujuh kali ini apa? Yadharu anna dhahab marrah wal audu ukhra. Berkata Syekhuna Ibn Hajar, yadhar yang tampak di sini yang dimaksud tujuh kali an nadhab sunya pertama berangkat ketika digerakkan pertama itu satu wal audu ukhra yang kedua dianggap yang kedua. Jadi gerakan yang pertama itu satu, gerakan yang kedua itu dianggap dua gerakan. Jadi cukup tujuh kali gini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, selesai dah. Nah, Beda dengan tahrikul yad fi ya. Tahrikul yad bil hak itu lain. Kini Ya. Ada yang mengatakan ya gerakan ketika nah ini ada khilaf ya, ada yang mengatakan kini satu nanti dibahas itu salat. Beda katanya. Hmm. Tapi itu kalau sudah nggak ada ain najasahnya itu. Untuk tujuh kali gerakan kalau ada ain najasahnya ya tenajah salma kalau golil itu. Sekarang digerakkan, misalnya ada najis, digerakkan satu, digerakkan lagi dua, tiga, empat. Nah, kalau memang tidak ada air najasahnya, kemudian tidak ada masalah. Tapi kalau ada air najasahnya, tidak bisa airnya sudah menjadi air banyak. Coba ulang lagi. Itu itu yang maknya yarid ala najasa atau najasa tarid ala mak. Mah, la la mak mahaluhu mak kathir Ah. Mak kasir, Enggak yang ini maksudnya? Coba ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi. Wa yakfi fir raqid tahrikuhu sab'an. Qala syekhuna. Ah. Terus sini jelaskan, wa nassa ibaratu fatil jawad wa yakfi anha ghamsuhu fi ma'in katsirin ma'a tahrikihi sab'an. Ya, ya, ya. Jadi dengan satu gerakan hilang n-nya juga. Di tangannya kena najis mughalladha dimasukkan ke air eh, yang dua gula atau lebih kemudian digerakkan tujuh kali cukup berarti sudah termasuk membasuh tujuh kali tidak harus dikeluarkan dimasukkan lagi digerakkan gini cukup satu dua tiga empat lima enam tujuh berarti sudah sabah salat tapi maknya itu harus kathir airnya harus dua kulah atau lebih hmm. misalnya banjir sudah budak airnya kemudian tangan yang kena najis dari itu eh, digerakkan tujuh kali cukup hmm, sudah seperti isap al ghasalat itu hmm. wafil jari kalau airnya mengalir kalau airnya mengalir tidak perlu digerakkan hmm. wafil jari mururu e jariyatin dengan lewatnya tujuh kali apa ini aliran sudah dikatakan suci tidak perlu digerakkan kalau airnya yang mengalir Nah, dengan satu jariah itu satu, dua kali jariah berarti dua, tiga kali jariah aliran berarti dianggap tiga dan seterusnya sampai tujuh kali basuhan, sampai tujuh jariah. Cukup, tidak usah digerakkan. Cuman itu semuanya kalau memang airnya sudah keruh. Wa yustaratu fihi ayyakuna kadiran kama innil fi ayami ziyadati wa ma'isil mutaratrib. Nah, itu disyaratkan kalau memang airnya keruh, kalau airnya bening ya tidak ada tatribnya berarti situ. Akhirnya kalau memang keruh seperti ketika musim hujan, ya. Ya karena nambah itu robdok. Ya. Wala fi ardin turabiyah. Dan tidak perlu ya. La tidak wajib aturab ya, tidak wajib menggunakan turab, la tatriba ay la turab, tidak wajib menggunakan turab fi ardin turabiyah di tanah yang e, di tanah yang turabia yang ada tanahnya. Maksudnya yang kena najis itu tanah. Ya, kena najis tanah. Apa perlu tanah lagi? Tidak perlu. Digambar tujuh kali basuhan sudah cukup. Tidak perlu turab lagi. Jadi, tanah itu kena najisnya anjing atau babi. Kemudian bagaimana cara mensucikan? Ya tetap digambar tujuh kali, tidak pakai turab sudah sudah jadi turab dari situ. Gitu maksudnya. Cuman kalau nyiprat ke yang lainnya, Ya, seandainya nyiprat habis digambior, nyiprat ke tangan. Jadi turok tangannya ini perlu dengan turok, wajib dengan turok. Lain halnya ketika membersihkan dengan turok bukan yang tatrib, bukan bukan ardin turabiyah. Seandainya tangan ini kena najis mughalladhah, kemudian dibasuh. Dibasuh satu kali, dua kali tanpa turok. Ketika tiga kali basuhan nyiprat ke yang lainnya. Berarti ini tiga kali basuhan ya ini tiga kali basuhan belum ada turapnya. ini juga dikatakan wajib dibersihkan dengan turap juga dan membersihkan dengan basuhan sisa daripada basuhan yang tadi ini tiga kali basuhan berarti kurang empat dengan turap. ini juga sama empat dengan turap. kalau di sini enggak kalau arden ya ketika kena ya lau asabahu saubun lau asaba nahwi saubin syai'un ya seandainya ketika menyiram arden turabiyah tanpa menggunakan turap ini kena tangannya. Berarti tangannya butuh turab walaupun itu ardun turabiyah. Beda. Hmm. Paham nih? Ya? Jadi kalau memang bukan di tanah yang ada turabnya, turab di sini ini yang bisa dibuat tayamum. Nah, kalau tanah liat bukan tidak bisa dibuat tayamum itu kalau tanah liat itu karena tidak ada turabnya itu. Ya. Karena kalau kering tidak ada turabnya tanah liat itu. Nah, sekarang turab yang bisa dibuat untuk tayamum. Kalau tidak kalau tak kalau yang tidak bisa dibuat, tidak ada turabnya, kalau pindah ah, air sucian daripada najis mughalladha tadi itu maka wajib dibasuh sesuai dengan tempat najisnya tadi itu. Kalau tinggal enam ya berarti cipratan tadi itu harus dibersihkan enam kali basuhan. Kalau belum ada turab ya berarti ditambahi dengan tatrib dengan turab. Nah sekarang kalau di tanah yang ada turabnya, tanah yang ada di turabnya, digambior dua kali nyiprat misalnya. Nah, kalau dibawa di tanah tadi itu nggak pakai tatrib lagi karena sudah ada turabnya. Nah kalau ada di tangan, bagaimana nah ini? Ya wajib untuk dibasuh dengan turab. Tadi nggak ada disamakan dengan itu. Untuk tatrib berbeda ada di sini. Hmm. Ada yang perlu dibahas atau ditambah atau dipertanyakan? total. Terima kasih. asoba di sini asoba apa namanya Turup yang terkena najisnya apa cipratannya di sini kan nggak ada keterangan cipratan lakin lau asoba nahwa taubin syai'un syai'un syai'un min dalik syai'un min dalik ini kan cipratan air belum tentu air bisa jadi turupnya tadi itu terkena kaki Gak ada keterangan cipratan di sini. Turapnya nggak bisa nyiprat kecuali dengan air. Tidak barangkali terkena kaki ada orang lewat. Kenapa maksudnya apa? Tidak paham. Coba lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya dia apa? Wala tatriba fi ardin turabiyah. Ai la yajibu turab fi tadhiri ardin turabiyah. Terus? Anajasat binajasah kalbiyah. Ah, Itulah makna litartibit turab. Heeh. Ah, ah. Terus akin lau asaba syai'un lau asobat nahwa taubin syai'un min dalik. Nah, muskilnya apa sekarang? Kan keterangannya tadi dibasuh nyiprat. Dibasuh nyiprat atau langsung misalnya kalau bahasa ya berarti sebagai salat. Nah, muskilah. Nyiprat ya beragi dengan albagi, yajib albagi. Kalau memang dia, kalau memang bahasa tempatnya ya sabagha salat, muskilah. Itu goblat tatmim. Qoblat tatmim Kalau sebelum disempurnakan tujuh kali basuhan Jadi sebelum disempurnakan Enggak, maksudnya sezahid ini Jangan diartikan nyiprat Apa saja yang mengena yaitu wajib untuk diosel. Kalau itu hmm. nyiprat ya berarti Yajib al-bagi kan gitu Bidun tatrib maksudnya tidak, kalau nyiprat barangkali bidun tatrib Karena kan sudah dibasuh air terus nyiprat Kan ini kan sudah turabia. Hmm. Jadi untuk nyipratnya itu seakan-akan sudah pakai turab gitu loh. Oh, anak ya? ya apa kalau nyiprat pakai turab? Ya ada. Maksudnya kan ini tanahnya kan dibasuh tujuh kali bila turab. Cipratannya maksudnya itu, cipratannya apa juga perlu pakai turab. Ini masalahnya kan ini art, art ya, tanah, kemudian disiram. Nah ini bilang kalau cipratannya tadi itu wajib dengan tatrib mana? Keterangannya. Ini. Lau asaba nahwi saubin, lau asaba nahwa saubin syai'un min dalika tatribuhu. Nah, terus Matasbi. Matasbi. Walau asaba Syai'un min dalik yaitu daripada yang na yang kena najis artinya bukan awas salat itu. Terus Oh. Iya iya iya. Iya iya. Terus yang dimuskilkan sama Zahid kalau memang e, itu sudah ada ghusl berarti sudah ada tatrib berarti hitungannya. Kan gitu. E, kenapa kok wajib tatrib, tatrib lagi? Al-Bagi tadi itu. Wala yakunu taba'an laha lintifa'il illa fi. Ada di syarahnya itu. Iya. Apa di situ? Lau asaba lakin asaba nahwa thawbin syai'un min dalik wajib tatribuhu ma'at tasbih wa la yakunu taba'an laha lintifa'il illa fi wa la yakunu taba'an wa la yakunu taba'an laha iya iya belum belum tentu itu ba'dal ghusl itu belum tentu ba'dal ghusl bisa itu sebelum di ghusl wa la yakunu taba'an laha ha? lintifa'il illa fi karena karena mas, itu sama dengan eh huh? Huh? Iya. Belum tentu itu ada ba'da uh, apa ba'da ghusl itu. Coba ditakit lagi nanti. Apakah itu setelah ghusl atau tidak? Ditakit itu muskil itu memang. Muskil. Hmm. Kita Coba. Tidak wajib takrib di situ dan dikatakan istilah makna kita tribut turab terus kemudian jadi kalau arbun turabiyah tanah jasad itu sudah tidak usah pakai turab lagi hmm. cuman kalau ada syai'un min dhalik syai'un daripada uh, apa namanya yang terkena tadi itu itu adalah wajib tetap tatrib matas b kenapa karena di situ tidak ada ilatnya ilatnya apa wahuya annahu la makna tatribit turab tidak kena sebabnya di situ Selanjutnya ada kelanjutannya itu walau asobahu syai'un min ghasalatin ghairil ardi turabiyah husila biqadri ma baqiya minal ghasalat. Ada kayak gitunya. Ya, pembahasan lain. Jadi begini loh. Ini pembahasannya sekarang yang dimaksud dengan eh, wajib tidak, tidak wajib untuk ditatribkan karena memang sudah ada turab. Sekarang terusannya tadi itu apa? Terus sana ah, walau asabahu syai'un min dalik. Kalau memang kena sesuatu dari itu, itu setelah dighusul atau belum? Wajah uh, eh, wajah trip dan sab'a ghusalat. Kan itu? Ya. Wajib tatrib salat Kenapa? Karena arat yang kena najis tadi itu jika menempel kepada tangannya inti, ini hukumnya sama dengan inti kena babinya atau kena anjingnya ya. wajib untuk ditatrib ya, dan sab'a salat Nah sekarang kalau sudah digambar dua kali, pindah ke tangannya ente wajib tatrib apa enggak ini itu yang jadi masalah iya. paham enggak ente? paham, paham. Nah. ibarat dari Jerumi ini ada lagi la yajibu fi izalatin najasa al-mughalladhah tatribu ardin turabiyah idla makna di tatribi turab fayakfi tasbi'uha bima'in wahdahu hmm. walau asaba thawban mathalan minha bukan min izalah ini Masalan minha syai'un goblatama mitasbi. Goblatama mitasbi. Uh -uh. Lam yajib tatribuhu indal khatib khilafan lirramli. Minha ibnal izalah. Jeremy. Jadi ada khilaf berarti. Ada yang menyatakan yajib tatrib, ada yang menyatakan la tatrib. Hmm. Ulangi lagi biar jelas. La yajibu fi izalatin najasa al-mughalladhah tatribu ardin turabiyah. Nah, jelas ya. Idla makna li tatribit turab. Mm -mm. Fayakfi tasbi'uha bima'in wahdahu. Mm. Walau asaba thawban masalan minha syai'un mm. qabla tamamit tasbi' mm. Eh, lam yajib tatribuhu indal khatib. Indal khatib. Khilafan ramli Oh, berarti menurut pendapat Imam Romli tetap wajib tatrib Kan gitu ya. Kemudian kalau uh, apa Al-Khatib menyatakan tidak wajib tatrib. Khalas. Hmm? Iya, najasa yang diturut tadi itu. Hmm. Oh, jadi e, kalau ini ngikuti Romli ya sama aja sini. Baik baik itu sebelumnya maupun tengah-tengahnya wajib tatrib ya. Kalau menurut Al-Khatib berarti nggak wajib tatrib. Kalau di tengah-tengahnya dari itu. Qabla tamapi tasbih. Ya. Ayah. Tamam. zen sudah ada jawaban. Kasih. cuman khawatir pengertiannya berubah saja ya, Ini yang tadi dikatakan awil kafiru itu bitaghayurin bihi tadi diartikan air banyak itu mungkin marji tomirnya bihi ke najis itu jadi air banyak sebab berubah di najis gitu sebagaimana yang ada di sebelumnya bimulakati najisin lam yakur bin nasri dari awil kasiru bitaghayurin bihi ay bin najis gitu. Satu. Yang kedua, tadi diterangkan amalan di sebelum sebelumnya apa itu? Sebelumnya. Sebelumnya apa? kan ada idza jasa ma'ul biiril qalilu bi uh-huh. mulaqati najisin lam yakur bin nasri bal yambaghi alla yunzaha liyaksural ma'u binab'in aw sabbi ma'in fihi. Uh-huh. Awil kathiru idza uh-huh. tanajjasa ma'ul kathiru bitaghayyurin bihi ay bin najis. Yes. Jelas. Uh. Yang kedua itu amalan bitaqdimil asli tadi. Huh? Amalan bitaqdimil asli ala zahir mungkin itu asalnya lafat itu amalan ala zahir bitaqdimil asli. Artinya tadi yang apa namanya? Fa ini tarafa qabla nasti itu walam yatayaqqan fi maqtarafahu sya'ran lam yadurra. Ada itu wa in dhannahu Kenapa? Walam yadur amalan ditakdimil asli alal zahir. Mungkin asalnya amalan alal zahir ditakdimil asli gitu. Tadi diterangkan walaupun zahirnya ada banyak, tetapi tidak apa tidak apa-apa karena asalnya kan gitu tadi Ustaz. Nah, yang iya, tepat itu amalan ala zahir mendahulukan asalnya tadi. Coba uh, terus uh, masalah amalan takdimil asal ala zahir pada dasarnya bukan seperti itu karena ini masuk dalam pembahasan kaidah ada dalam kaidah masalah ta'arudul asal wa zahir dalam kaidah itu ada ta'arudul asal wa zahir dalam pembahasan itu terkadang yurajahul asal ala zahir itu bisa jazman bila bisa alal asal kadang yurajahul zahir alal asal bisa jazman juga bisa alal asal jadi ada empat di sini termasuk pembahasan tarjihul asal ala dhahir ala lasah di mana apa ada ihtimal najasah ya tapi dalam masalah ini dikuatkan hukum asal jadi bukan karena aslinya tapi karena hukum asalnya adalah al asal al adam mengikuti al asal al adam yaitu ay adamu sya'ril fa'roh fi uh, apa uh, eh, al maghruf iya. yang air yang diambil dohirnya pengertian dohir itu kan mayat rojah wukuu apa yang dominan terjadi dimana ketika ada najis sudah bercampur dengan air yang banyak kebanyakannya adalah kalau di setiap ditimba akan ada najis di situ nah itu itu dohirnya cuma goiru mutayakon gara-gara nggak diyakini hukum dohir makanya di sini eh, termasuk kategori terjadi al dohir yang al asah menurut pendapat al -asah. jadi bukan e, itu adalah takdim ala zahirnya dengan bitakdim asal bukan serius tapi masuk dalam pembahasan ta'arudul asal al madhahir al asal di situ berarti adam ada wujud syar hmm. ada yang lain Fadal. Ini yang saya tanyakan cara mensucikan gading yang sangat kecil ukurannya nggak sampai dua kolah itu kalau terkena najis bagaimana itu apa cukup dengan mengalirkan air yang banyak nggak ada lubang dari belakang di dari bawah nggak ada ada lubang dari bawah hmm nggak harus kan ya, kan kalau memang ada e, di bak mandi ada najisnya, berarti dihilangkan n-nya dulu. Hilangkan n-nya dulu, kemudian yang terkena najis disiram. Walaupun tidak ada lubangnya, ketika air mengalir suci kan? Enggak, sekarang najis apa itu? Semacam kejatuhan tikus kemudian mati di situ. Ya keluarkan kemudian air najisnya digambir suci kenapa? Yang dimaksud apa suci itu harus penuh begitu. Dibuang. Masih ada air. Kalau airnya mau dibuang, dibuang. Kemudian kalau sudah kering, Gambior. kan tidak ada air najasahnya kan? Karena ambil sudah selesai. Sekarang banyak di daerah pegunungan itu jeding bukan pakai jeding tapi pakai bak wali Kuali yang terbuat dari anu itu, dari uh, semacam gentong itu. Dilobangi. Gentong ah. itu nggak bisa diputar-putar airnya ya tetap di situ nggak bisa dipindah nah itu kan bisa meresap itu airnya ke kentong itu resep itu sudah pernah dibahas sudah dibahas meresap kan mbak sudah kan sudah pernah dibahas kemarin itu berarti dicuci dengan disiram gitu saja ya ya dibersihkan air najasahnya kalau sudah jadi hukmiyah tinggal digambior tok jariyul ma'alaih mengalirkan air kan gitu